Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi arsar rasulahu بالهداية ودين الحق والصلاة والسلام على الرسول الهادي إلى الصراط المستقيم حبيبنا وشافعنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اهدنا في من هديت وارزقنا بالجلوس مع المهتدين wahsurna ma'azumratihim Allahumma ya Rabbana allimna ma lam na'mal ma lam na'lam wanfa'na bima 'allamtana innaka anta ala kulli syai'in qadir Allahumma ya Rabbana rzuqna al-istiqamata fil khairat والمداومة في الحسنات اللهم يا ربنا اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إنك أنت المعين اللهم يا ربنا ارزقنا توبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah juga mengirim kepada kita orang-orang yang menjadikan sebab kita mendapatkan hidayah dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan siapapun yang belum mendapatkan hidayah di saat berkumpul dengan kita semoga mereka mendapatkan hidayah di saat mereka kenalan dengan kita semua semoga mereka mendapatkan hidayah sehingga kita dan yang bersama kita adalah benar-benar orang yang dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke 31. 30 31. Cuman kitabnya tidak dibawa. 31 ada anak-anak suka lupa jadi kitab tidak dibawa jadi kita sampai kepada ihtadar rahiluna ihtada ar-rahiluna mendapatkan petunjuk Ar-rahilunya orang-orang yang berjalan menuju jalan Allah. Orang-orang yang berusaha untuk mencari Allah, mencari ridha Allah, Orang yang beras berusaha Ar-Rahiluna Orang yang berusaha Berusaha mencari Allah Berjalan di jalan Allah Mereka ihtada mendapatkan petunjuk Ilaihi kepada Allah Subhanahu wa taala bi anwarit tawajjuhi dengan nur-nur tawajjuh. Nanti kita jelaskan apa itu tawajjuh. Tawajjuh tawajjuh itu adalah keseriusan di dalam menghadap kepada Allah keseriusan di dalam menghambakan diri kepada Allah itu tawajjuh nanti ada penjelasannya tentang tawajjuh wal wasiluna adapun orang-orang yang sudah berada di dalam hidayah Allah di dalam kemuliaan jadi ada orang yang masih berjalan menuju tapi orang yang berjalan menuju Allah yang sudah berada di dalam hidayah Allah tapi ada orang yang memang kemarin sudah digolongkan ada di antara kita orang yang masih berjuang kita ini berjuang, tapi ada orang yang sudah diangkat oleh Allah menjadi kekasih Allah. Para waliullah waliullah itu mereka sudah tidak perlu perjuangan untuk dicintai oleh Allah karena Allah sudah mencintai mereka. Tapi yang belum kita berusaha untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah seperti disebutkan di dalam Al-Qur'an Allahu yajtabi ilaihi may yasha'u wa yahdi ilaihi may Allah yajtabi ilaihi may Allah akan mengangkat, memilih Orang-orang yang Allah kehendaki untuk diangkat menjadi kekasihnya. Tanpa harus ada usaha dan susah payah. Nah ini orang yang dipilih oleh Allah. Ada orang yang wa yahdi ilaihi dan Allah akan memberikan petunjuk kepada orang yang berusaha. Nah ini ada dua orang. Yang satu sudah nyampe sekelompok sudah nyampe kepada Allah, sekelompok lagi masih dalam perjalanan. Dan dua-duanya ini adalah baik. Dua-duanya itu adalah orang yang sudah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang mencari Allah, berusaha untuk mendapatkan ridho Allah, ia mendapatkan hidayah dengan cahaya tawajjuh karena tawajjuhnya. Adapun al-wasiluna, adapun orang yang dipilih oleh Allah, yang diangkat oleh Allah, dimuliakan oleh Allah dengan uh, pilihan dia tanpa adanya usaha yang susah tiba-tiba sudah menjadi kekasih Allah waliullah sampai kepada Allah itu adalah alwasiluna kalau alwasiluna orang yang sampai kepada Allah lahum bagi mereka adalah anwarul muwajahati mereka mempunyai cahaya muwajahah beda kalau tawajuh dengan muwajahah tawajuh dengan muwajahah beda Nanti kita bedakan, kita jelaskan. Wahai falawaluna. adapun kelompok yang pertama yaitu kelompok kita ini, kelompok orang yang masih berusaha menuju jalan Allah itu lil anwar. Jadi kita ini ngikut kepada cahaya. Jadi kita berusaha kita ngikuti petunjuk agar sampai kepada Allah lil anwari kita ngikut untuk kepada yang namanya cahaya jadi kita ini kalau tidak ngikuti cahaya nggak sampai cahaya petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui nasihat melalui ulama-ulama kita ngikut tapi kalau orang sudah sampai kepada Allah sudah tidak butuh lagi bimbingan karena sudah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wahaula adapun mereka orang-orang yang sudah sampai kepada Allah, orang yang sudah dimuliakan oleh Allah, al-anwaru lahum bukan cahaya yang mereka ikuti tetapi cahaya sudah mereka miliki. Sehingga mereka sendiri itu menjadikan orang lain ngikut. Lahum bagi mereka itu cahaya jadi tidak mencari lagi. Tapi sudah mereka menjadi pembimbing petunjuk. Lah ini para waliullah, para kekasih-kekasih Allah mereka bukan saja sebagai orang yang sudah sampai kepada Allah akan tapi siapapun kalau ingin sampai kepada Allah harus ngikut kepada dia para waliullah ulama-ulama yang waliullah al-anwarul lahum li'annahum lillah karena mereka itu sudah milik Allah memang semua milik Allah maknanya apa mereka itu sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang bakal menjadi petunjuk bagi yang lainnya. La syai'a dunahu, la li syai'in dunahu bukan selain Allah. Jadi bukan miliknya selain Allah. Jadi mereka sudah menjadi merasakan bahasanya dirinya adalah hamba Allah yang sudah tidak ada gangguannya. Jadi pikirannya Allah, hatinya untuk Allah. Akan tapi kalau kita kadang kita masih dimiliki oleh dunia kita, kita dimiliki oleh pekerjaan kita, sehingga sholat kita kadang mundur, sehingga puasa kita kadang terganggu. Tapi kalau mereka tidak, mereka sudah tidak terganggu. Yang ada hanya Allah saja, yang dilihat hanya Allah saja. Jadi ibadahnya luar biasa, sehingga mereka seperti Imam Nawawi rahimahullah taala tidak pernah mikir yang namanya dunia. Bayangkan makan sehari sekali dan sudah menjadi kekuasaan kebiasaan dan bagi beliau itu tidak susah dan beliau tidak punya kerinduan untuk mencari uang. Padahal oleh orang tuanya ditempatkan di toko untuk dagang. Rupanya tidak tertarik dengan perdagangannya. Lebih senang dengan makan yang sederhana tapi bisa beribadah. Lah ini lain. Orang makom semacam itu. Karena sudah dipilih oleh Allah dan yang ada di matanya, yang ada di hatinya adalah hanya Allah. Yang lain sudah tidak di, dirasakan. Ini orang-orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kul katakanlah ini berkenaan dengan ayat. Ada orang-orang yang meributkan tentang tentang petunjuk yang namanya Al-Qur'an, petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Orang meributkan tidak itu bukan dari Allah, orang pada meributkan Al-Qur'an ini tidak benar, ini bukan wahyu dan sebagainya. Kemudian di sini oleh Ibn Atta'il As-Sakandari diiktibas, diambil ayat itu, "Kul" katakanlah Allahu, Allah yang memberi semuanya itu. Allah yang memberi, memberi apa? Memberi hidayah kepada orang yang berusaha tadi dan juga Allah yang memilih orang yang sudah sampai tadi. Jadi dua-duanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kul Allahu, thumma dharhum. Kemudian setelah engkau faham bahwasanya Dua inilah orang-orang yang benar yang berusaha terus di jalan Allah dan yang kedua yang sudah dipilih oleh Allah setelah itu zarhum tinggalkan orang-orang yang iseng itu fi haudihim yalabun adapun orang-orang selain dari dua orang ini tinggalkan mereka jadi kita itu hanya menjadi orang dua ini yang berusaha di jalan Allah terus tanpa henti atau kita sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala kita sudah dipilih, tiba-tiba oleh Allah dijauhkan dari kerinduan kepada dunia. Ada? Ditawari kayak apapun tidak, biar saya menjadi orang ahli ibadah. Tapi kalau kita kelas pertama mujahadah. Lah makanya tadi yang pertama kelasnya mendapatkan hidayah karena tawajuh kita berusaha menghadap kepada Allah dengan jihad, dengan susah payah. Berusaha untuk rajin sholat, rajin puasa, rajin ini. Pertama tidak senang, akhirnya membiasakan diri. Sampai senang dengan ibadah. Ini perlu perjuangan, namanya riadah. Jadi tawajuh itu itu. Tawajuh itu kita menghadap kepada Allah, membiasakan diri untuk dekat kepada Allah, kenal Allah, berusaha dengan ibadah, menghilang menjauhi kemaksiatan, ini usaha. Ini tawajuh. Jadi kita-kita ini mendapatkan hidayah dari kelas ini. Setelah kita berusaha, baru nanti oleh Allah Subhanahu wa taala diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman tawajuh di sini para masyayikh memberikan makna dua. Tawajuhnya seorang hamba kepada Allah. Karena babnya bab menuntut ilmu tawajuhnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pengen sampai kepada Allah berbanyaklah untuk beribadah. Membaca Al-Qur'an, puasa, ngaji kayak begini karena kita memang belum sampai. Artinya belum sampai ini pengen dipilih oleh Allah karena orang tidak boleh mengatakan alhamdulillah aku sudah menjadi wali. Enggak ada itu. Waliullah itu masih ragu, takut dicabut kewaliannya, bahkan sangat malu, sangat takut. Kalau mendapatkan karomah itu takut, pengen ditutupi karomah, takut tertipu dengan karomahnya. Ada wali bisa terbang, ada wali bisa ini sakit itu. Syekh Yusuf An-Nabhani menceritakan bahasanya, waliullah itu kalau sudah dapat karomah-karomah yang dilihat orang itu pada ketakutan. Kalau kita mah cari-cari kadang-kadang ngarang karomah kan? Mereka merasa takut, jangan-jangan aku tertipu dengan karomah ini. Jangan-jangan dengan karomah yang ditampakkan oleh Allah orang berbondong-bondong padaku lalu aku tertipu lagi. Jadi orang para waliullah itu tidak ingin karomahnya itu dilihat di dunia. Sampai ada seorang besar namanya Imam Al-Mawardi. Beliau orang alim, mengarang kitab banyak. Dan karomahnya orang ini adalah di dalam kitabnya. Beliau menulis kitab banyak, ternyata kitab ini tidak dikeluarkan. Ditaruh di satu peti, dititipkan satu orang. Kemudian setelah menjelang ajal beliau, beliau pesan. Kalau aku mati nanti dalam keadaan tanganku terbuka, artinya ada kelegaan, aku diterima oleh Allah. Maka kitabku yang ada di tempat ini kau sebarkan. Kalau ternyata di saat aku mati tanganku tergenggam begini, berarti aku tidak baik. Maka kitab itu bakar saja. Akhirnya setelah meninggal dunia, ternyata tangannya begini, tanda bahasanya ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala baru kitabnya tersebar termasuk Al-Ahkam As-Sultaniyah Imam Mawardi masyhur dia. Jadi nggak pengen masyhur di dunia. Dan ini orang yang luar biasa tidak pengen disebut-sebut di dunia. Jadi waliullah itu seperti itu. Menghadap kepada Allah, tawajuh kepada Allah, dipilih oleh Allah akhirnya. Waliullah yang sesungguhnya diberi oleh Allah dunia, tapi dunia bukan untuk dunia, tapi dunia untuk akhirat. Jadi tawajuh ada dua ya. Yang pertama tawajuh itu menghadapnya seorang hamba kepada Allah untuk mencari ridho Allah dan dengan begini akan dipenuhi oleh Allah janji, sesuai dengan janji Allah. waladzina jahadu fina diannahum subulana. Yang serius kepada Allah dengan tawajuh ibadahnya kepada Allah, usaha ini Nahum subulana niscaya aku akan kasih tunjuk. Lah ini adapun tawajuh yang kedua adalah tawajuhnya guru kepada kita. Kalau tawajuhnya murid kepada guru itu sudah satu yang jelas. Tawajuhnya guru kepada kita. Jadi guru itu ternyata sangat membantu seorang murid untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau murid punya niat itu bagaimana agar cepat sampai kepada Allah? Pertama, murid ini harus semakin dekat kepada Allah. Rupanya murid ini juga harus dibantu. Nggak cukup niat kuatnya murid kalau gurunya tidak membantu susah. Ini pernah dicontohkan, ini pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada orang yang berkata, "Ya Rasulullah, aku ini punya kebiasaan zina." Lalu Nabi Muhammad berkata, kamu punya ibu? Punya ya Rasulullah. Punya adik? Punya ya Rasulullah. Punya anak? Punya ya Rasulullah. Gimana kalau ibumu dizinai sama orang? Marah dia, marah ya Rasul. Akan aku bunuh orang itu. Bagaimana kalau anak kesayanganmu dizinai sama orang? Aku marah ya Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, dialog dengan akalnya. Dengan akal beliau, Begitu juga kalau kamu berzina dengan seseorang perempuan, pasti dia itu kalau bukan ibunya seseorang, ya saudarinya seseorang atau anaknya seseorang. Pasti keluarganya akan marah. Tapi susah ya Rasulullah, lihat. Ini artinya seorang murid pengin kepada Rasulullah untuk baik. Ternyata niat baiknya belum menjadikan dia baik ya. Niat baiknya belum menjadikan dia baik. Ia datang kepada seorang guru pengen dia itu baik. Ternyata di sini Rasulullah melihat. Nah, ini dibantu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nih. Tawajjuhnya seorang guru kepada murid mengangkat. Nah, ini guru ini memang luar biasa punya pengaruh. Guru yang tulus, guru yang bersih. Makanya dalam dunia tasawuf kalau orang mencari Allah melalui mursyid itu cepat. Mursyid yang benar ya. Bukan mursyid gadungan. Mursyid yang benar. Lah ini cepat Rasulullah. Lah ini sandaran kemursitan ini adalah dari riwayat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang itu. Melihat orang ini melihat Rasulullah, lihat ada tarik menarik di sini. Setelah itu Rasulullah dengan tangan beliau mengusap dada orang tersebut. Setelah diusap dadanya orang tersebut, tiba-tiba orang itu melihat wajah Rasulullah dan menitikkan air mata lalu berkata, "Ya Rasulullah, mulai detik ini aku tidak mau zina lagi." Artinya apa? Gak cukup niat kuatnya seorang murid kalau pengen cepat. Akan tapi bantuan seorang guru. Sehingga dalam dunia tasawuf ada mursyid. Dan mursyid ini tidak harus sebetulnya tidak harus ikut torekoh. Artinya ada satu orang yang ia percaya dalam urusan agamanya yang bisa membimbingnya yang bakal menegurnya di saat salah sehingga seorang murid ini betul-betul taslim seperti mayat jadi mau diapain saja. Kamu jangan begini, ini ah, ini, ini itu cepat karena murid kan belum tahu jalan. Kalau seorang yang nggak tahu jalan sok tahu nggak nyampe. Yang lebih tahu adalah gurunya. Ini loh. Kamu jangan begini. Kamu jangan begitu. Dan alangkah senang, alangkah nikmatnya waktu punya guru. Banyak pengalaman-pengalaman bahwasanya ada sesuatu yang seolah-olah menurut kami itu hebat. Bagus ada tawaran ini misalnya pesantren pembangunan ini tan misalnya ada akan tapi menurut menurut kami memang itu bagus prospektif cerah tapi ternyata waktu dilaporkan kepada guru setelah istikharah tidak dibuka oleh Allah suatu ketika ada apa-apa dengan itu coba waktu itu kita ambilkan jadi mereka itu yang durbinurillah seperti disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzur binurillah. Awas firasatnya ahli iman. Ahli iman itu kalau melihat adalah dengan nur Allah. Artinya apa? Ini bimbingan dari Allah. Makanya seorang guru mursyid yang akhlak, yang punya ilmu, yang wara yang takut dosa, itu kalau ngomong itu dibimbing oleh Allah. Lah kita perlu orang yang semacam ini. Ini pernah suatu ketika dalam majelis majelisnya para ulama masyayikh yang menyampaikan cerita ini satu orang dari Irak waktu itu. Kisah yang semacam ini kisah hadis itu seorang dari Irak yang saat ini beliau sudah menjadi syahid waktu kasus perang kemarin itu. Kita mendapatkan kabar katanya Syekh Al-Fayyad itu sudah meninggal dunia kena bom di di rumahnya. Baik, akhirnya ada yang tanya. Enak ya kalau punya guru, enak ya kalau orang bisa ketemu Rasulullah. Lalu kita bagaimana kita nggak bisa ketemu Rasulullah? Kalau ada Rasulullah enak, ada yang mengusap dadanya beres. Beliau menjawab dengan sederhana. Aneh. Kalau ada seorang umat Nabi Muhammad mengatakan Rasulullah sudah tidak ada. Lalu kalau takkan di mana Rasulullah kalau bukan di hatimu? Jadi orang yang mencintai Rasulullah itu termasuk mencari guru mursyid yang sesungguhnya. Sehingga dikatakan oleh para masyayikh, kalau repot kamu cari guru mursyid, banyak solawat. Solawat kepada Rasulullah itu adalah mursyidnya orang yang enggak punya mursyid. Jadi banyak mendekatkan kepada Rasulullah, kenal Nabi Muhammad, banyak solawat, sehari seribu, dua ribu, banyak solawat, solawat, solawat, solawat kepada Rasulullah SAW. Semakin banyak kecintaan kepada Nabi Muhammad, lah itu nanti yang membimbing Rasulullah. Ini guru mursyid. Biarpun kata Dokter Muhammad Said Ramadan Al-Buti banyak guru mursyid di Syam itu jadi murid saja enggak pantas. Ada guru mursyid jadi murid saja enggak pantas. cuma pakai gelar bapaknya, ilmu enggak ada, akhlak tidak. Hanya senang wakom orang tuanya jubahnya malah lebih gede dari bapaknya, imamahnya lebih gede dari bapaknya, gobloknya tidak karu-karuan ada. Ini dokter Bukti menyaksikan di Syam. Kalau di Indonesia wallahu a'lam. Ini di Syam tempatnya ulama dokter Bukti menyebutkan seperti itu. Jadi bapaknya mati langsung jadi guru mursyid. Enggak pernah punya pengalaman sekolah agama, enggak pernah punya pengalaman nuntut ilmu agama, tiba-tiba bapaknya mati langsung jadi. Nah, ini musibah. Jadi ada perlu tawajuh yang kedua itu adalah tawajuhnya guru kepada murid. Makanya seorang guru itu amanat memperhatikan muridnya, riayah. Riayah itu maknanya bukan saja memperhatikan dohir, batinnya juga diperhatikan. Batinnya diperhatikan. Akhlaknya, kenapa ini sombong? Kesombongan harus dipangkas, sebab kalau sombong nggak bisa nerima hati, nerima ilmu. Kemudian apalagi nggak boleh ngedengki, kalau ngedengki masih jadi murid, kalau jadi kiai, kiai dengki lebih parah <laughs> lagi itu bahaya. Jadi dari awal sudah dididik itu. Sebab lah hasadah ke hasadul ulama kalau sudah ustadz sama ustaz ngedengki mabu, bubar umat tuh yang jadi bahan bahan yang rusak itu. Yang diinjak-injak nanti umatnya imak dicaci, suruh anu, ribut umatnya. Baik itu tawajuh jadi tawajuh yang pertama menghadapnya kita kepada Allah itu menghantarkan kita untuk mendapatkan hidayah walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana maka jangan sampai meninggalkan sholat yang benar, puasa yang benar, ibadah yang benar terus. Ini adalah perjuangan yang tidak ada akhirnya. Akhirnya adalah waktu dicabut nyawa kita dalam keadaan la ilaha illallah itulah akhir pungkasan perjuangan kita. Kemudian tawajuh. Maknanya ini lebih luas termasuk disebutkan diisyaratkan oleh para masyayikh yang pernah mensyarahi daripada hikam bahasanya perlu kita dekat dengan orang yang bisa membimbing kita. Tawajuh ini agar beliau itu selalu mengingatkan kita. Dan memang betul. Kalau orang punya guru banyak yang mengingatkan. Kita berteman dan guru itu adalah teman yang paling penting. Teman yang paling penting, yang paling bisa mempengaruhi kita adalah guru. Kalau memang kita menganggapnya guru. Sebab guru itu kalau bahasa kita kiroto bosokan kudu digugu dan kudu ditiru ya. Artinya memang itu sifatnya guru. Guru digugu dan ditiru. Memang dia punya watak, sifat, layak untuk digugu, digugu itu adalah dipatuhi dan dituru untuk ditiru. Nah ini guru. Maka dengan adanya guru secara otomatis kita itu mudah untuk merubah watak kita, sifat kita. Dan begitu juga sudah kita sebutkan dahulu, memilih guru ini penting. Guru harus yang secara akhlak dohirnya terlihat. Maksiat tidak senang, Sebab kalau guru itu melakukan maksiat satu jari, anaknya muridnya satu jempol. Kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari, itu. Ini jadi kalau ada nah guru itu penting Masya Allah. Maka subhanallah, semoga Allah mengirimkan kepada kita guru-guru yang soleh guru-guru yang menghantarkan kita kepada kemuliaan. Nah, ini adalah kelompok kita yang pertama perlu tawajuh kita itu bantuan dengan kesungguhan kita di saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama, yang kedua adalah bantuan seorang guru yang bisa membimbing kita. Tawajuh. Kemudian yang kedua adalah al-muwajahah. Al-wasilun kalau orang sudah sampai kepada Allah mereka itu sampai kepada Allah dengan anwaril muwajahati. Kalau muwajah itu adalah saling sudah. Di saat orang itu ingin menuju Allah, oleh Allah sudah disambut. Sama dengan apa yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Jadi ada sebagian orang itu menjadi kekasih Allah, menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah. Memang karena Allah inilah yang dari memang semuanya dari Allah, tapi Allah menjadikan sebab kita itu berusaha yang pertama. Kalau ini tidak, ada orang terkubur terjerobos di kubang kehinaan. Di kubang kemaksiatan tiba-tiba di pagi harinya bisa berubah. Sayyidina Malik bin Dinar pemabuk dan sebagainya. Akan tapi tiba-tiba di saat dia mabuk pingsan ia bermimpi di saat terbangun berubah semuanya. Nah, kan bisa. Itu karena Allah mengambilnya. Tapi jangan nunggu yang ini. Ya kalau diambil oleh Allah, kalau dibawa mau enak saya akan mabuk saja kalau mau jadi wali kan wali ini Wali mabuk nanti itu. Jadi berusaha kalau kelas kita kelas berusaha. Ini adalah jarang karena pihak dari Allah muajahah. Seorang ingin menuju kepada Allah langsung disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah uh, kilas dari pemahaman tentang hikmah Ibn Atta'ila As-Sakandari yang ke-31 dan kalau dibahas lagi Masya Allah hikmah itu memang kalimatnya sedikit dan sampai dikatakan setiap syekh itu menjelaskan hikmah Ibn Atta'ila itu Sakandari itu beda dengan syekh yang lain memang kita melihat suatu buku berbicara tentang hikmah Ibn Atta'ila Sakandari berbicara tentang ini guru yang ini beda dan guru yang ini beda yang ini jadi karena hikmah itu kalimat sedikit maknanya luas. Baik. Jadi ada muwajahah. Kemudian di situ disebutkan tentang menukil iktibas dari ayat Al-Qur'an. Allah yang memberi semuanya itu. Jadi setelah kita melihat, menyaksikan atau kita semoga termasuk di dalam dua model. Kalau bukan orang yang berjuang di jalan Allah kemudian menemukan hidayah atau orang yang sudah dikirim oleh Allah hidayah apapun bentuknya itu semua yang memberi adalah Allah maka ini adalah kunci bagi orang yang ingin mencari Allah adalah harus beriktimat berkesandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh mengandalkan apa? tidak boleh mengandalkan kehebatan kekuatan tenaga ilmu saya ini dengan ilmu saya bisa ngajar orang banyak. Ini kan sudah bisa waliullah inilah. Ini mengandalkan cerdasannya nggak bisa atau dengan sujudnya. Kalau sudah tidak bisa bilang Allah, maka orang itu masuk bab ujub. Ujub itu apa? Merasa aku bisa, aku bisa. Ini subhanallah ini lihat jamaah murid saya banyak. Kemudian saya alhamdulillah bisa sholat berapa rakaat. lah ini bab ujub. Karena belum bisa mengatakan siapa yang ngasih. Siapa yang menjadikan Anda bisa sujud? Allah. Siapa yang memberikan Anda tidak bisa ngaji? Allah. Siapa yang membangunkan engkau ah, Anda bangun malam? Allah. Siapa memberi wud air wudhu? Allah. Siapa yang memberi baju? Allah. Jadi bocah kul Allah. Nah kalau sudah orang bisa mengatakan Allah, semua dari Allah, aku bersandar kepada Allah dalam mencari Allah dalam beribadah akan ketemu jalan. Dan setelah itu cara yang lain sudah jangan didengar orang yang dengan cara macam-macam itu wah Masya Allah nggak usah jadi mencari kebenaran dengan melanggar Al-Quran nggak ada jadi sadari wasan ini semua dari Allah subhanahu wa ta'ala dan setelah itu tutup mata jadi kunci yang paling utama ditaruh di belakang. Karena apa? Ini kunci wajar. Kunci paling utama ternyata adalah menyadari bahwasanya ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang alim tidak boleh sombong dengan ilmunya sebab yang memberi itu adalah Allah yang punya umat banyak jangan sombong bukan karena otakmu bukan karena ilmumu bukan karena orang tuamu bukan karena apa bukan karena Allah memilih anda Allah nah ini malah itulah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini mohon maaf hari ini tidak ada mukaddimah karena keterlambatan datang kami insyaallah pertemuan yang akan datang ada mukaddimah fikihnya Kemudian kita lanjutkan dengan uh, barangkali ada hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang ingin menyampaikan sesuatu yang lebih penting dan kami lupa enggak dipersilahkan atau mungkin ada yang mau bertanya dipersilahkan wallahu a'lam bissawab jazakumullah senal jaza kami sampaikan pada al mukarram ya dan selanjutnya untuk tertibnya eh, tanya jawab kami eh, Persilakan kepada tiga penanya dari bapak-bapak dan tiga penanya dari ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Buya, yang saya tanyakan itu yang pertama bolehkah kita menyembelih hewan kurban tapi kurban itu diatasnamakan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Terus yang kedua, ini mungkin ada beberapa pendapat yang pernah sampai itu masalah sandal di dalam ihram, Pak, Pak Bu ya. Apakah memang sandal itu adalah termasuk bagian daripada ihram? Karena ada kan nggak boleh pakai sandal yang ada jahitannya, dan juga cukup pakai sandal jepit saja. Jadi mohon penjelasan dari Buya. Terus Buya yang terakhir ini juga merupakan pertanyaan bagaimana melaksanakan sholat pada saat jam kerja. Jadi kejadiannya seperti ini ketika ada teman diajak sholat, Pak kelihatannya ini sudah sholat zuhur masuk jam setengah 12. Mari kita ke musola. Jawabannya adalah, Pak, ini adalah jam kerja Bapak nggak boleh meninggalkan sebelum jam 12 untuk istirahat. Bapak berarti korupsi waktu. <laughs> Nah ini, jadi memang ini barangkali sepele kedengarannya, tapi sebetulnya butuh pencerahan bagi kita semua supaya hal ini tidak menjadi hal-hal yang meragukan bagi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, yang pertama, bagaimana uh, ketika kita sholat berdua antara makmum dengan imam berdua saja. Posisi makmum ini bagaimana? Karena ada, ya, saya pernah melihat makmum dengan imam sejajar gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mungkin masih apa namanya uh, masih dalam pemikiran saya tentang tradisi tahlilan ya. Mengatakan bahwasanya masih ada ya orang mengatakan kalau yang tujuh, tujuh hari, empat puluh hari dan lain sebagainya itu seperti orang Hindu gitu hitungannya maksudnya Nah, bagaimana penjelasannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ya, wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya tentang pengertian hidayah taufik. Terima kasih. Dari Ibu, acukan ah, tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Uh, eh, yang terhormat Buya, uh, eh, berdasarkan penjelasan Buya kemarin di TV tentang produk, produk orang Yahudi. Uh, jadi saya mohon penjelasannya untuk anak-anak kami. Sebenarnya segimana parah sih orang-orang pengaruhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kasus teman saya punya tabungan cukup untuk umroh. Jadi untuk haji belum cukup. Tapi dia sudah kadung rindu untuk pergi ke ke sana. Ya, silakan. Uh, jadi maksudnya gimana uh, apakah umroh dulu uh, tetap melaksanakan umroh karena dalam hatinya ingin sekali uh, pergi ke sana untuk menyempurnakan rukun Islamnya uh, demikian umpang satu katanya uh, kalau men kalau? dengan mengam ngamen bacakan solawat gimana bu ya hukumnya katanya uh, demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya mau nanya, uh, saya ibu tua, bulan pas bulan puasa Ramadan dia nggak puasa. Kita sebagai anaknya menggantikan vidya itu bagikannya per hari atau sekaligus. Udah gitu aja Buya, makasih. Sana. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, satu lagi, mangga, mangga. Silakan, silakan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek set. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin tanya, bolehkah kita kalau lagi head baca ya itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama masalah kurban. Kurban itu adanya adalah kurban itu hukumnya adalah sunnah Setelah tidak dinazarkan. Dan sunnah bagi orang yang hidup. Kami masih hidup sunnah kami untuk ber, setelah kami mati tidak ada lagi sunnah kurban. Sebab harta yang ditinggal langsung miliknya ahli waris. Selesai. Orang momen ini pernah nazar dan misalnya ini aku jadikan korban lo ya atau saya pernah oh, korban ini korban itu masuk tahun itu ya kan jadi kalau saya uh, sembuh saya kan benar benar tak aja sembuh benar biarpun setelah sembuh mati ya jadi kalau korban itu pernah dinadarkan maka wajib dipenuhi dan diambil dari tarikah peninggalan sebelum diwaris itu urutan yang ketiga. Jadi harta waris tidak boleh dibagi kecuali oh kepada yang, yang pertama hutang kepada Allah dipenuhi nazar ini. Jadi ambil dulu untuk korban. Jadi kalau ada orang tua kita meninggal dunia tidak punya nazar, maka tidak perlu kita korban. Lah bolehkah kita korban untuk beliau? Lah boleh saja jatuhnya nanti sodakoh. Karena ini bukan nazar, jadi tepat-tepat dapat pahala, namanya sedekah. Biarpun diberi nama korban tapi tidak korban yang sesungguhnya, tapi itu hanya jatuh sedekah dan suatu kemuliaan. Barangkali orang tua kita dulu belum pernah korban dan sebagainya ya. Dan ala, dan apapun bentuknya korban sunnah, tidak dosa orang tua kita yang tidak korban. Nah, cuman barangkali kalau orang kaya ya kelewatan gitu misalnya. Tapi orang saya sebagai anak, misalnya kami sebagai anak, kita sebagai anak wah saya kurbankan boleh tapi jatuhnya jatuh sodakoh sunnah bukan kurban sebab kurban itu ada pahalanya istimewa lebih dari sedekah biasa orang yang beli kambing biasa dapat pahala tapi kurban pahala seperti yang disebut Rasulullah SAW apalagi kurbannya yang ada di, di Mekah sana baik itu kurban jadi boleh boleh saja kurbankan asalkan bukan nadar kalau pernah nadar jadi wajib kemudian masalah sandal disebut oleh Rasulullah nggak pakai sandal itu memang lebih jelas tidak bermasalah tapi kalau pakai sembanda, sandal itu suruh buka mata kakinya itu. Kalau sudah terbuka itu nggak apa-apa dan itu terhadis Nabi Muhammad SAW langsung. Jadi selagi pakai sandal jepit biasa itu boleh-boleh saja. Kalau pakai sepatu yang nggak boleh. Kalau sepatu tidak. Jadi kalau pakai sandal yang kebuka itu adalah boleh nggak apa-apa dan itu ada tag hadis Nabi Muhammad langsung. Kalaupun ada sekelompok ada sekelompok um, kaum muslimin yang memang masih keras seperti itu jadi pakai nggak pakai sandal. Lah kalau hajinya haji haji tamatuk mah enak. Kalau sudah hajinya tamatuk kan nyantai dulu waktu gilingan Arafah langsung niat. Kalau hajinya haji kiron atau ifrat datang awal sudah niat haji dua minggu nggak pakai sandal tuh pecah-pecah itu nanti jadi tidak pakai sandal tidak apa-apa dan itu jumhur ulama mengatakan tidak apa-apa. Jadi yang mengatakan pakai sandal tidak boleh itu adalah sebagian kecil saja. Karena ada hadis Nabi SAW mengenai tentang sandal tersebut asalkan terbuka uh, apa kaki kaki itu apa kaki belakang itu namanya apa? tumitnya ya itu terbuka sama mata kakinya itu adalah sudah tidak apa-apa lah kalau sandal jepit dijamin kebuka kalau sandal jepit tidak kebuka bukan sandal jepit namanya baik sandalnya dijepit baik sholat waktu kerja kalau memang sudah ada waktu untuk sholat dan istirahat maka benar salah kita sholat waktu kerja tapi kalau kita kerja tidak dikasih waktu sholat kita curi untuk sholat tapi jangan lama-lama. Karena tidak boleh kita mencari ridho manusia tapi Allah murka. Lah tapi paling benar itu kalau kita mau kerja harus tahu ada waktu sholat atau tidak. Ada waktu sholat atau tidak. Kalau tidak ada waktu sholat jangan kerja di situ. Kenapa ngambil risiko? Kalau tidak ada waktu sholat saya akan mencuri. Lah kalau dari begini sudah nggak benar kita. Dan nanti kan saya bisa curi Lah ini salah. Kita mau masuk satu perusahaan, sudah dijelaskan seperti ada mulai jam 9 jam sampai jam 6. Tidak boleh keluar sama sekali. Lah kan kan tidak mikir waktu sholat. Lah kalau begitu jangan masuk. Lah kalau masuk kita, kita sudah bersepakat. Pantas dia marah. Kenapa? Sepakatnya adalah jam 9 sampai jam 7. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selesai. Bila jam ini, waktu ini adalah uang. Maka yang salah kita masuk ke tempat itu tapi kalau sudah diberi nah, lah, sudah diberi waktu kok berubah misalnya jam kerja itu ada jam 12 sampai jam 1 kalau sudah dikasih satu jam untuk istirahat makan sama sholat ya sholat tadi tapi itu untuk makan sama sholat kalau ada orang satu jam nggak cukup untuk makan untuk sholat ini orang hebat berapa dan sholatnya kayak apa sholat eh, anggap saja uh, makannya 47 menit Ya, sisanya untuk sore. Jadi kalau memang sudah ada waktu untuk istirahat, memang tidak benar. Tapi kalau memang kita belum belum sholat, harus sholat. Nah, barangkali nanti kalau sudah melakukan sholat harus minta ridho kepada yang punya pekerjaan atau kita kodok dengan yang lain ini jadi tadi saya kepotong seperempat jam lah sepuluh jam untuk sholat ya nanti saya tutup tutup apa kantornya ya saya saya mundur 10 menit lah 15 menit dengan setelah ngerapiin atau apa yang penting kita harus merasa warok jangan sampai gara-gara ini sudah karena peraturan kantor kan harus patuh ini kan tugas Allah mengajarkan kepada kita untuk patuh jujur ya sudah saya tidak usah sholat saya jujur saja nah, nggak bener nih <laughs> jadi ada aturannya jadi sholat tentukan kalau ternyata nanti mereka tidak memperhatikan Termasuk salah satu orang pernah bercerita satu kenalan dia kerja di di luar di Jerman atau di mana. Kalau kerja itu nggak boleh sholat. Kalau ngerokok boleh. Jadi keluar untuk nah, yang satu ini kebetulan ini dari Malaysia, teman dari Malaysia ini. Jadi kalau saya saya kerja di sebuah kerjaan, kalau saya untuk sholat izin sholat itu gak, tak boleh. Tapi kalau izin rokok boleh. Jadi saya izin rokok untuk sholat, <laughs> bagus. izin rokok untuk sholat. Jadi kalau teman mau ngerokok, bukan full AC. Iya. Ini. Yang satu lagi enggak. Ngerokok sudah disiapkan satu tempat, ngerokok di situ. Nggak mungkin sholat di situ, ketahuan saya sholat di kamar mandi gimana hukumnya sholat di kamar mandi ya bandingannya adalah daripada kamu tidak sholat sholat saja di kamar mandi sholat di kamar mandi cuman setelah itu mikirlah masa kerja tempat seperti sholat di kamar mandi sah siapa mengatakan sholat di kamar mandi tidak sah yang penting kamar mandi suci apalagi dia cerita kamar mandinya bagus kayak kamar saya kok <laughs> nah gitu oh ya udah jadi itu artinya apa lah kalau mencurinya semacam ini ini hak artinya orang rokok saja diberi hak, orang sholat tidak diberi hak. Ini kelewatan perusahaannya. Tapi kalau memang sudah ada perjanjian, tidak boleh ngerokok, tidak boleh keluar, tidak boleh Anda setuju, nah ini Anda yang salah mengambil persetujuan dari awal, keluar dari tempat itu. Ini. Jadi harus jujur kita itu. Jangan sampai dibilang orang Islam tuh ah, orang Islam tuh enggak jujur, eh, enak aja kerja alasan ini, alasan itu. Ini yang wajib. Kalau sunnah enggak boleh sama sekali. Sholat duha lama-lama kesempatan paling enak. Memang biasanya kerja godaannya orang di kantor tuh kalau suruh kerja males tapi sholat duha rajin tuh. Sholat duhanya lama-lama sampai orang pada ngantri tuh nunggu tuh pas pasiennya itu atau apa tamunya itu sholat duha enggak kita ini tamunya ini karena kita bertugas jangan jangan digunakan untuk untuk ibadah yang sifatnya ini pribadi satu orang ibadah pahalanya banyak Maaf maaf seperti ini misalnya Orang yang punya tugas jadi security. Pahalanya ya di situ ibadahnya. Yang penting ikhlas saja. Lah kalau security-nya iktikaf di masjid, ayo. Bukan dapat pahala, banyak pahalanya justru di sana. Ya sudah saya mau iktikaf saja karena Allah. Allahu Akbar salat 20 rakaat. Sepeda empat hilang, ayo. Jadi security tugasnya adalah di tempat itu itu pahalanya seperti bahkan bisa saja semua orang yang itikaf ini pahalanya didapat oleh dia. Kapan itu? Asalkan memang waktu tugas. Asalkan dia memang rindu pengen sholat di sini, cuman karena dia bertugas lalu dia tidak bisa. Bisa hidup pasti kembali. Kalau nggak bisa Kalau memang kebetulan kosong, bisa kan waktu masjid makanya itu yang mendapatkan langsungnya. Jadi memang itu pertanyaan yang ditanyakan tadi benar itu kejadian. Ada itu sok kayak misalnya pak, ini kan waktu kerja tidak boleh gini Islam tidak mengajarkan kita itu untuk khianat dengan atasan. Ya sudah jangan sholat. Sholat di jamak. Nggak ada sholat jamak dalam keadaan seperti itu. Jadi tetap kita sholat pada waktunya. Anda minta izin. Punten Pak Direktur, saya mohon maaf. Saya lupa belum sholat. Waktu istirahat tadi saya belum sholat karena saya sibuk. Minta izin. Pasti diizinkan. Kalau tidak diizinkan lain cerita. Ya, kenapa kerja di situ? Tapi ini harus ada. Islam itu harus jujur. Nggak boleh seenaknya sendiri. Dan pertanyaan yang memang terjadi. Ya seperti itu adabnya. Mana tadi? Nah. Baik yang ke tiga bukan tihada fi'in. Coba yang urut karena nanti kasihnya tidak urut. Habis ini ke sini, habis ini. Sebentar Allah astagfirullah namanya. Nah, pertanyaannya. La ilaha illallah ya wadat. Hah? Imam. Ah, imam sama mum. Ente yang benar kalau ngasih surut satu dua sofahnya. Baik. Jadi kelipet hilang karena cuma satu halaman seratus Jadi saking disiplinnya anak. Jadi kita bingung. Baik. Imam dengan makmum. Gimana kalau berdua? Ada di saat berdua, ada di saat bertiga, ada di saat berapa kum. Rosat sama imam. Kum. Lah kalau berdua, ya kum benar. Ya anak bersih dia sama. Ngadep kiblat. Yang satu imam gimana Pak? Kiblat fi'ain ya walad. Kiblat sana. Nah, kalau berdua lihat seperti ini. Satu baris dengan imam. Satu baris dengan imam, cuman imamnya maju sedikit saja. Lah ini yang cara yang ya, nanti ada matakan untuk ke belakang untuk ini juga boleh tapi ini yang lainnya sehingga saya dikabarkan Rasulullah bisa menarik kalau dia kali jadi Rasulullah lah caranya di kanannya kalau di kirinya. Ini adalah sah tapi nggak benar sampai Rasulullah pernah mengangkat. Al-Qastolani mensyarai Bukhari dinukil bahasanya ada yang mengatakan begini tidak sah. Tapi menurut ulama madhab Syafi'i, Hambali, Hanafi ini adalah salah satu menit. Gitu. nah, ini ditarik karena kenapa Rasulullah sekarang Karena itu tidak benar. Yang di kirinya tapi di kanannya. Ini kalau cuman berduaan satu baris, bukan nyelot ini masih ada Ada orangnya di belakang saya? Hah, jangan-jangan main-main tok tak taunya pergi. Kan enggak enggak enak. Memang acaranya salah, makanya bingung sholatnya. Kok enggak ada? Rupanya saking khususnya kayak enggak ada. Setelah dia toleh, oh iya alhamdulillah ada. Eh, memang di, kemudian kalau bertiga minana Fian, Ustaz Sulaiman di kanannya Ustaz Afan Ustaz. Lah, kalau bertiga langsung mepet satu baris Ustaz di barisan. Ya, betul Ustaz. Ah, biasanya. Ya, begini. Ya, kalau menyusul yang ketiga itu di kirinya ya setelah di kirinya dilihat depannya imam itu kosong atau tidak kalau depannya imam kosong imamnya maju maju, maju. terus maju lagi jadi majunya cuman eh maju yang benar kayak jadi imam gimana itu jangan maju yang nggak benar maju jadi imam ah terus maju lagi ah baru yang sini dempet Ah. atau mundur lagi. Atau kalau di belakang depannya mentok, yang dua mundur kayak tarik bendera. Mundur, gerak, ya. Ya, mundur baru mempet. Nah, kalau dari awal langsung bertiga, ya langsung jajar begini. Kemudian kalau pengen menambah sop, mananya? Kanan dulu. Kanan dulu karena kok idahnya apa? Kanannya imam lebih bagus dari Kemudian kaidah yang kedua adalah semakin dekat dengan imam semakin bagus. Kemudian kaidah yang ketiga mendengar imam lebih bagus dari tidak mendengar. Jadi pokoknya hubungannya lebih dekat dengan imam ini lebih bagus. Kemudian kanannya lebih bagus, ambil kanan. Tapi kanan jauh begini, kirinya dekat. Ayo, kalau kanan kurang dengar kan? Dari dekat sana dengar, makanya pindah ke sananya. Jangan ke kiri, ke kanan banyak sampai ujung. Ini salah, karena kalau ujung nggak dengar, makanya kanan kanan kirinya kanan kanan kirinya sampai lurus kemudian sob berikutnya yang kedua koidah tetap dipakai yang paling dekat dengan imam paling bagus yang mana ujung atau tengah tengah tapi kadang ada sebagian ustadz susah diatur tetap ngajar ini yang paling dekat dengan imam mana tengah ujung sana bingung tuh jadi tengah terus begitu jadi rapat ya Baik, ini saja insyaallah masalah imam jelas insyaallah. Baik. Produk Yahudi. Ini terima kasih Ibu kemarin ada ceritanya di Cirebon TV yang yang tidak tahu ceritanya. Di Cirebon TV ini kita lagi pengen air. Memang Cirebon TV tidak pernah pakai aqua. Selalu ada air namanya apa? TCU air lain selain dari aqua banyak ada kita butuh air, ada anak-anak yang membelikan. Ini anak-anak kita ini kalau beli gara-gara mendesak, tetap dibelikan aqua. Salah dosa membeli aqua itu. Karena itu adalah produk Yahudi berapa persen untuk orang Yahudi. Ya, yang dengar agak yang yang jadi agen aqua yang insya Allah akan ditambah rizkinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kelihatan di layar televisi ada orang telepon, Buya ngomong anti produk teh apa aqua lah kok ada kelihatan aqua. Terima kasih. Jadi ada produk-produk diantaranya Danone, Nestle, Nestle terus. Jadi banyak lah. Kalau perlu nanti ada bisa dipotokopi. ada produk-produk dan harus kita dengan iman itu. Anda tidak bisa nyumbang ke Palestina minimal minimal jangan nyumbang Yahudi. Kalau Anda tidak bisa menyumbang orang Islam di Palestina, minimal jangan bantu orang Yahudi sudah tidak bantu orang Palestina, bantu orang Yahudi. Kira-kira masuk apa kira-kira? Jadi teralnya kemana? Memang godaannya, tapi enggak ada produk sebagus produk. Memang itu godaan. Anak saya itu kalau tidak susu itu enggak suka. Saya minum kalau bukan air itu enggak senang. Ini urusannya keimanan. Dan ini sudah benar ini diakui bahasanya ini adalah produknya dan nanti berapa persen untuk itu. Subhanallah lah ini. Dulu di Kotor ada di kotor tahun 90 berapa ada fatwa ini digedekan jadi memboikot produk Amerika sama Zionis Yahudi subhanallah dengan memboikot produk ini kerugian yang diderita oleh mereka itu luar biasa kerugiannya cukup dengan begitu saja cuma tidak kompak kita ini kalau mereka mah kompak nggak mau memakai produk kita sampai suatu ketika ada di satu kampung satu orang Yahudi nyuruh pembantunya yang kebetulan orang Islam dari Indonesia. Memang baik dia dalam bergaul. Suruh beli sesuatu ke tempat sana. Rupanya daripada jauh harganya juga mahal di sana. Dia beli ke tempat yang lebih dekat. Harganya lebih murah dan lebih bagus. Akhirnya dibawa pulang, dikasihkan tuannya. Barangnya lebih bagus dan lebih murah. Apa kata tuannya? Aku tidak butuh ini. Aku tidak nyuruh kamu beli di sini. Aku pengen engkau beli di saudaraku itu. Biarpun itu lebih mahal, aku tetap lebih beli di sana. Ya itu loh prinsip mereka itu. Nah kita enggak. Kita sama saudara malah barangkali ya saingan, saling jatuhkan dan sebagainya. Ini musibah kita enggak kompak. Tapi mereka kompak. Urusan beli enggak mau beli barang kecuali di tempat grupnya. Kalau kecuali mendesak beli ke tempat lain. Inilah makanya mereka kecil tapi dalam urusan dunia ini luar biasa. Ini urusan produk ini. Makanya kita harus dengan iman ini semuanya. Kalau bisa masih bisa bisa kecuali mendesak. Satu toko, warung tidak ada kecuali itu harus ya belilah. Tapi kalau masih ada pilihannya kenapa? Cuman alasannya adalah gengsi karena produk-produk itu memang merek di televisi, di ini dan sebagainya merek-merek. Baik ini saja. Semoga barangkali ada di yang Eh, jadi agen produk-produk Yahudi ketahuilah insya Allah justru Allah akan membuka rezeki anda dengan majlis malam hari ini dirubah dan akan diganti oleh Allah lebih banyak lagi Allah akan mengganti tapi kalau ragu-ragu nggak diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi agen yang lainnya saja itu masalah produk Yahudi ada pun nama-namanya banyak ya namanya ada tadi tanya tagih kalau perlu janji minggu depan sudah dibagi produk apa saja yang itu produk Yahudi. Nah ini supaya tahu. Dan memang pahit kadang-kadang kita masuk di rumah kita produk Yahudi. Ya orang ngasih, masa kita kita terima? Ya, ini lagi kan nggak enak ya. Ya sudahlah. Ya, bismillah, semoga Allah mengampuni kita semuanya. Baik. Uh, ngamen dengan solawatan Ngamen dengan solawatan. Ngamennya dulu baru solawatannya. Ngamen itu adalah meminta. Meminta bagi orang yang mampu bukan satu hal yang mulia. Kalau orang masih bisa bekerja, meminta. Coba. Itu karena dia kurang motivasi untuk hidup lebih bagus. Dan karena unsur malas. Dan sebetulnya kalau suruh milih, kamu ingin orang jadi pengamen atau jadi orang Pilih iya, apa? Hah? Kaya. Nah, kalau ngamen kan minta, jadi ada batasnya ya. Jadi ada pengamen dan peminta-minta. Akan tapi ada satu hal yang harus kita perhatikan. Memang ada di kalangan mereka memang betul-betul orang yang tidak mampu. Ada sebagian orang memang tidak bisa diajak besar. Tidak bukan orang pejuang. Jika nggak bisa ngerti capek sedikit. Jadi ada orang kelas minta-minta, ada orang kelasnya kelas kerja begini. Mau diajak berkembang tidak bisa. Lah itu pengamen sebagian orang pengemis kalaupun dikasih modal dia tetap menjadi pengemis. Bahkan kepada anak cucunya harus jadi pengemis. Karena ini dalam hatinya. Ada pernah kami ceritakan ya, ada satu orang Cara ngemis itu macam-macam. Ada orang datang ke tempat kami, katanya pengen ngitankan anaknya. Setelah itu kedua, apa lagi? Ya sudah. Ketiga, punya bibi sakit harus dibawa ke Bandung. Bibi sakit. Wah kebetulan tidak ada duit. Sakitnya apa? ada kelainan begitu. Ya sudah kalau urusan kelainan saya punya teman dan saudara namanya Ustadz Ali. Coba ke sana. Barangkali bisa didoain-doain apa gitu ya. Oh ya, dicatat namanya Ustadz Ali. Datang ke Ustadz Ali bukan minta doa, minta duit. Jadi dapat referensi baru itu, nama baru namanya. Wah, akhirnya jangan-jangan yang dulu-dulu juga bohong. Akhirnya suatu ketika datang lagi. Datang lagi ke rumah, ini orangnya. Wah, ini kesempatan. Mumpung ada duit. Jadi habis marah-marah ngasih duit kan enak. Tapi nggak ngasih duit nih kurang ajar ya. Nasihati mau saya kasih ijazah menjadi kaya. Mau ndak? Mau mau. Wah, semangat ya kalau ijazah mau kaya. Ada satu ijazah jadi kaya. Mau diamalkan? Mau Buya. Bacanya adalah jangan minta-minta. Diam dia. Begitu. Iya, kalau orang mandiri tuh rep bisa hidup. Kalau sudah gantungkan di sana nggak mau kerja. Mau kerja mikir, wah ini ada orang kaya. Seperti kerjanya berdiri sendiri, jangan minta-minta. bener sembuh. Ya. Tidak minta-minta. Nggak terlihat lama, masya Allah. Sudah beberapa hari, bulan itu. Tiba-tiba datang lagi. Wah senang kita. Alhamdulillah Buya ada. masya Allah ini saya ini. Lihat Tuhan Buya banyak orang Ini lagi kirain beres terakhir modelnya nggak ada nah, memang penyakit begitu susah dibetulin jadi kita doakan saja kalau ada pengamen-pengamen di sekitar kiri kanan kita, semoga dia di esok hari menjadi orang yang dicukupi oleh Allah. Pengamennya harus amin yang mendengar di sana. Kalau tidak amin repot nanti. Pengamen di kiri kanan kita yang suka minta-minta semoga dicukupi oleh Allah, rizkinya barokah, rajin sholat, rajin ibadah. Lah ini orang-orang yang suka minta-minta diberi oleh Allah qanaah puas dengan apa yang diberikan oleh Allah, rizkinya digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin, kasihan kalau mereka terus seperti itu. Belum lagi sholatnya terganggu, belum lagi banyak-banyak. Ya, ini, lah so, ngamen sama sholawatan <laughs> Sudahlah kalau sholawatan sholawatan saja ya. Jadi sholawatan jangan ngamen gitu kalau bisa ya. sholawatan jangan ngamen. Sebab kalau kita ngomong ya nggak apa-apa berarti ngizin ngamen. Jadi memang kalau ustadz, kiai, mufti atau apa kalau ngomong dijaga. Kalau tidak nanti dipahami oh boleh ya kan gitu ya. Boleh. Baik. Jadi berniatlah, bercita-citalah untuk tidak ngamen. Kan begitu. Lah, kita yang ngasih biasanya. Pengamennya cerdas. Ngelihat Pak Haji langsung salatullah salamu. Ini <laughs> mau nggak ngasih bingung nih solawat nih. <laughs> Lah memang betul sebagian pengamen seperti itu. Semoga Allah memberikan hidayah kepada pengamennya karena pakai solawat. Ngasih tidak? Lah, kalau ngasih ya Memang ngasih kadang-kadang dipakai untuk apa? Kita suudonnya kadang-kadang akan tapi kita berprasangka baik juga bagus. Insya Allah ini digunakan untuk yang halal. Kasih semoga Allah menjadikan uh, rizki ini halal dan dimakan untuk yang baik, bukan untuk minum dan sebagainya. Tapi kadang kita terbawa oleh emosi. Biasanya pengamen mabuk belum tentu. Kalau anda memberi, insya Allah anda mendapatkan pahala. Tapi kalau perlu diingatkan Pak, sudah jangan ngamen ya jangan pakai gitar pak ya jangan nah, itu tidak apa-apa sambil nasihati tapi jangan nasihati tapi yang ngasih duit baik tidak ditulis oh kelewat tahlilan nah, ini harus kita lacak ini maksudnya apa tahlilan tujuh hari itu tradisi orang Hindu Buddha Siapa orang Hindu Buddha tahlilan? Hebat bener tuh. Nah ini, memang ada orang mengatakan tahlilan tahlilan Hindu Buddha. Gak ada orang Hindu tuh tahlilan, mereka nggak kenal la ilaha illallah, Pak. Ya kan begitu ya. Jadi yang paling berbahaya itu orang yang mengatakan orang Hindu tahlilan, ini bisa syirik tuh tambahan. Orang Hindu tahlilan gimana ini? <laughs> Baiklah ini. Jadi permasalahannya permasalahan kebencian. Baik, ya sudah Pak, kita turuti. Baik, saya tidak usah pakai tujuh hari, tiga hari, sehari saja masih boleh enggak? Ayo, jawabnya boleh enggak kira-kira? Enggak boleh, enggak mau dia. Terus maunya apa? Sebenarnya maunya itu begini. Selesai itu ngomong agar kita marah. Kenapa? Pertama tahlilan. Sampai kita lihat, kita tahlil mengatakan kita. Tahlil itu adalah berdoa untuk orang yang meninggal dunia, sedekah untuk orang yang meninggal dunia, silaturahmi. Ayo, ini bukan kita menangis-nangis, gak ada orang tahlilan nangis-nangis tuh ya. Tahlilan itu di situ adalah berdoa, membaca Al-Qur'an semuanya. Itu kan tidak pernah dilakukan Rasulullah. Rasulullah tidak pernah mendoakan orang meninggal dunia. Rasulullah tidak pernah bersedekah. Rasulullah tidak pernah silaturahmi. Ini hanya hanya ini hanya sekelumit ini sebagian daripada hujah yang dipakai oleh orang yang bertahlil. Adapun hujah detailnya ini ada pem Jadi sederhana kalau kita berbicara kepada orang seperti itu, ini dikatakan bahasanya ini adalah silaturahmi, forum silaturahmi. Kemudian kenapa harus tujuh hari empat hari itu sudah adat? Jadi nggak usah pakai undangan ya, 40 hari beres. Ya sudah ditambah 41 hari boleh nggak? Masih nggak boleh. Memang bukan 40 harinya maksudnya dia itu. Maksudnya itu nggak seneng sama Anda gitu tok. Sudah 45 lah ganti. Nggak mau bukan 40 harinya kok permasalahannya akhirnya karena benci dinisbatkan ini Hindu ini Buddha ini kan orang baik sekarang gantian tahlilan 4 hari 8 hari sama 41 hari boleh enggak orang Hindu udah pakai 4 hari pakainya 3 hari orang Hindu udah pakai 7 hari eh, pakai 8 hari pakai 7 hari orang Hindu udah pakai 41 hari pakai 40 sudah sekarang kalau dengan orang Hindu 4 hari 8 hari 42 hari mau enggak suruh ngomong tuh Sudahlah itu hanya karena hawa nafsu. Duduk ya Ustadz yang anti tahlil nanti kita jelaskan orang kalau apa itu tahlil isinya kayak apa duduk. Sampai suatu ketika ada orang anti tahlil kumpul di satu tempat katanya diajak baca sesuatu ini tahlil pak oh itu tahlil ya lah kan tidak sadar kalau itu tahlil wong isinya hal-hal yang baik baca al apa ada ada orang ada orang ngasih sedekah lah ini karena memang karena benci. Kalau sudah benci sama orang, biarpun itu buah apel, dibilang hm, ada apa-apanya nanti. Sudahlah. Itu hanya orang ke deng tahlil kita. Jadi 40 hari ada namanya merubah itu justru istimewa merubah kebiasaan Hindu Buddha itu penting kalau memang ada orang Hindu Buddha dulu pernah kumpul di alun-alun kumpullah di alun-alun cuman kalau orang Hindu Buddha kan nyembah tetapi cobalah diajak zikir di situ boleh enggak kira-kira Ya jalan hal yang baik malah merubah. Sebab zikir boleh di mana-mana. Zikir kok bersama orang Hindu? Enggak, kita merubah. Nah, ini ada orang menyamakan ini karena kebencian. Masalah tahlil. Kemudian yang ke hidayah. Oh, masalah hidayah. Hidayah itu adalah di saat Allah Subhanahu wa taala mengangkat seseorang dari diangkat oleh Allah itu namanya hidayah. Kalau taufik itu lebih tinggi lagi, biasanya begini taufik itu. Khalqu qudrati itu Allah menciptakan seseorang untuk taat. Tetangga masjid misalnya. Itu dekat sama masjid. Ke masjid tidak bisa. Tapi dia ngerti pergi ke masjid dia tidak. Tapi yang di ujung sana itu ngerti ke masjid ada lembaga siapa pakai tongkat kaki, lagi dapat tahu taufik. Jadi taufik itu yaitu kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk taat. Jadi kita ngerti kebaikan itu dapat hidayah. Tapi kalau belum berjalan kita belum dapat taufik. Jadi di saat kita dimudahkan untuk taat itu namanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan oleh para ulama khalqu qudrati taat. Allah menciptakan ada memberikan kemampuan untuk taat. Nah, ini adalah taufik. Jadi beda ya. Baik. Uh, umroh sama haji maka selagi mungkin sekiranya misalnya dari segi umur masih mampu mungkin kecuali umurnya ya ini kayaknya sudah tidak lama ini penyakitnya parah nih misalnya lah umroh saja ya karena kalau nunggu 4 bulan lagi nggak ngejar misalnya ya <laughs> pengen umroh ya mungkin tapi kalau masih umur panjang menurut zon dugaan maka tabung aja dulu haji karena haji juga cipan untuk naik haji kecuali memang ada rencana saya pengen umroh sekarang nanti ada dana sendiri untuk haji tapi dananya pas saya nabung untuk umroh saya umroh saja atau saya lanjutkan haji? Lanjutkan haji karena apa? Umur masih cukup, jadi masih ada kesempatan untuk untuk haji. Tapi kalau sudah difonis sama dokter, misalnya, aduh masya Allah, ya Januari. Oh ya umroh aja secepatnya sebelum Januari ya. Nah ini kalau sudah seperti itu maka umroh didahulukan. Karena kalau orang haji pasti dia dapat umroh. Dua-duanya adalah kewajiban. Dan kemudian, kenapa kok umroh gak sekarang? Kan sama-sama wajib. Kenapa ndak sekarang? Saya mampunya umroh. Kenapa ndak melakukan umroh saja? Karena wajibnya tarohi. Tarohi itu apa? Boleh ditunda. Untuk sebuah kemaslahatannya. Sama misalnya, nunggu anak lahir. Nunggu ini. Nunggu orang tua sehat. Nunggu. Lah ini boleh ditunda. Jadi namanya tak boleh menunda umroh dan haji. Kemudian kalau ada orang tua mensakit, ibu yang sakit lalu tidak puasa, itu tidak dosa. Jangan dipaksa ibu yang tua. Seandainya tidak sakit tua yang nggak mampu puasa, itu boleh meninggalkan puasa. Ingat, sembilan hal orang yang sembilan orang yang boleh meninggalkan puasa. Ingat fikih praktis kalau belajar puasa harus hafal dua. Apa yang membatalkan puasa dan siapa yang boleh meninggalkan puasa. Termasuk yang boleh meninggalkan puasa adalah orang tua yang ia berat melakukan puasa. Gimana kalau orang tua tidak berpuasa? Kalau orang tua tidak berpuasa nanti kalau orang tua itu kayak penyakit-penyakit yang nggak bisa sembuh. Karena nggak bisa sembuh, nggak bisa ngodok. Kan nggak bisa muda lagi. Karena nggak bisa ngodok dibayar dengan fidyah Fidyah itu adalah kita bayarkan setiap satu hari puasa satu mut. Satu mut itu 6,7 on. Anggap saja 6,7. Anggap saja 7 on. Sehari beliau puasa kita ganti satu mut atau 7 on. 6,7 on. Kemudian orang head membaca tafsir. Tafsir itu adalah ya tafsir boleh-boleh saja membaca tafsir ya yang tidak diperkenankan membaca Al-Quran ya. membaca Al-Quran untuk Al-Quran tidak diperkenankan kalau membaca tafsir, membaca terjemahan atau membaca tafsir secara umum lalu Al-Qurannya tidak dibaca hanya dibatin saja lalu tafsirnya yang nggak boleh itu membaca ini mengucapkan tapi kalau ada membaca dengan dengan hatinya boleh misalnya melihat satu ayat membaca dengan hati boleh-boleh saja jadi membaca tafsir misalnya tafsir apa boleh dibaca tapi tidak boleh dengan lidahnya tapi tafsirnya baru misalnya ai wal murad kata-kata makna kata boleh dibaca. Enggak apa-apa. Jadi ingat membaca Al-Quran bagi orang yang head adalah hukumnya tidak boleh haram menurut jumhur ulama kecuali menurut madhabnya Imam Malik rahimahullah ta'ala selagi untuk belajar dan mengajar maka boleh kita membaca Al-Quran untuk belajar dan mengajar dan kelihatannya madhab Imam Malik perlu dipakai di tempat kita agar orang tidak pada malas untuk membaca Al-Quran ini saja ada yang minta maaf, ada yang tertulis belum bisa kita menjawabnya. Innalillahi inna rajiun telah pulang ke rahmat Allah insyaallah. Ibu mertua Masya Allah Pak Tata Semoga Allah menerima amal ibadah Diampuni dosanya Ditinggalkan Masya Allah Kemudian ada Bapak ah, Sama Satu nama Ada masalah toriko, Tidak bisa jawab Doa-doa saja Masya Allah Semoga Allah mengampuni dosa beliau-beliau yang telah kembali kepada Allah. Mudah ke, uh, dilapangkan kubur, diterangkan kuburnya, dijauhkan dari siksa kubur. Dan semoga Allah memberikan kepada kita semua khusnul khotimah. Yang ditinggal senantiasa dijaga oleh Allah. berkatil Habib Muhammad SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. tinyakan astagfirullahaladzim. صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم ارحمنا ولا تعذبنا وانصرنا ولا تخذلنا وعافنا ولا تمرتنا وهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا إنك على كل شيء قدير Allah ya Allah berikan kepada kami guru-guru yang baik ya Allah kirimkan kepada kami guru-guru yang tulus ya Allah agar kami mudah sampai kepadamu agar kami senantiasa mendapatkan bimbingan yang baik dan benar ya Allah jauhkan kami dari guru yang menyesatkan ya Allah kirimkan kepada kami murid-murid yang baik ya Allah murid yang menjadikan sebab kami masuk surga murid yang menghantarkan kami kepada kemuliaan di hadapanmu ya Allah ya Allah ya Allah mudahkan segala urusan kami lapangkan rezeki kami jika ada yang sakit sembuhkan yang telah meninggal ampuni mereka ya Allah yang punya hutang mudahkanlah mereka dalam bayar hutang mereka ya Allah wujudkan keindahan kami di masyarakat kami tetangga yang saling mencari mencintai karenamu Masyarakat yang saling mencintai karenamu Hilangkan kedengkian Hilangkan dendam di masyarakat kami Ya Allah jauhkan kami dari meminta-minta Dan jauhkan kami dari menjadi pengemis Dan jika ada di antara kami yang suka meminta-minta Ya Allah Maka berikan kepada mereka kecukupan Ya Allah Berikan kepada mereka kecukupan Ya Allah Dan jadikan hati mereka hati yang kona'ah ya, ya Allah Berikan kemudahan dalam segala urusannya Ya Allah wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami Suami istri yang saling mencintai karenamu Ya Allah Jangan sampai ada percekcokan ya Allah. Jangan sampai ada perselisihan di rumah tangga kami ya Allah. Rumah tangga yang indah, rumah tangga yang saling mencintai karenamu. Yang belum menikah berikan kepada mereka pasangan ya Allah. Orang yang korido yang kau cintai dan berikan kepada kami semua anak yang soleh soleha ya Allah. Yang bisa menjadikan sebab kami mulia di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami dari mempunyai anak yang tidak baik ya Allah. Ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat dan juga ya Allah berikan kepada kami husnul khatimah mati dalam keadaan iman iman ya Allah iman Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah Mohon maaf dan mohon doa selalu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.